Bismillahirrahmanirrahim. An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Minal mu'minina wal muhajirina illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufah. Kana dzalika fil kitabi mastura. An-nabi te nabi, nabi sinten mawon. An-nabi te nabi ku Allah iku luweh berhak. Luweh berhak diperhatekno bil na kelawan pira-pira mukmin. Min anfusihim dibanding mikirno awak dhewene mukminin. Fima ing dalam perkara da'a kang ngajak sapa nabi hum al mukminin ilahi maring mah. Wadaat lan ngajak hum ing al mukminin napa anfusuhum awak dhewene al mukminun ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi ya ila khilafihi maring nyulayani mada'ahumun nabi. Jadi nabi merintahkan A, nafsune wong mukmin merintahkan B. Tentu orang mukmin harus milih sing nopo A. Ini jenis nopo An-nabiyyu aula bil mukminina min anfusihim. Wa azwajuhu ta pira-pira garwane Nabi ku ummahatuhum iku minangka dadi ibu-ibuke wong mukminin. Dadi ibu fi hurmati nikahihinna ing dalam babakan keharamane nikah azwajin Nabi alaihi mengatasi al mukminin. Wa ulul arhami tae wong-wong sing di unsur rahim. Unsur rahim gen bener-bener rahim. korobat itu tegese kang duweni pira-pira kerabat. Iku ba'duhum iku utawi sebagian nurul arham iku awlal wa berhak bibak din lan sebagian sing liya fil irsi ing dalam babakan warisan. Fi kitabillah ing dalam kitab Allah atau ing dalam ketentuannya Allah. Minal na dibanding pira-pira mukmin wal muhajirin lan pira-pira wong muhajirin. Ai minal irsi tegese dibanding saking warisan bil imani sebab urusan iman wal hijrati lan sebab urusan hijrah. Allah dikang kana kang ono opo al irsu bil iman dan hijrah ono iku awal al ya ono ing dalam awal-awal Islam bareng ono fanusi kha mengko den nasah opo al irsu bil iman illa antafalu eh, anta antafalu kecuali entong tong lakoni sira kabeh ila uliyaikum mareng wong-wong sing mbok senengi sira kabeh kowe berbuat makrufan ing barang apik misale biwasiatin kelawan wasiat Nah iku izun mongko iku oleh. Kana dalika fil kita bimasturo Kana ono po dzalika mongkono ketentuan. Eh nasul irsi tegese nasah warisan fil imani sebab iman wal hijroh tilan hijroh. nasah dinasah bi irsi dawil arhami kelawan warisan sing faktor dawil arham fil kitab ing dalam Quran atau fil kitab ing dalam ketentuannya Allah ana iku mastura niku wis den bukokno utawa den catet. Wa urida lan den kersakno bil kitab lan kitab fil maudi ini ing dalam panggonan loro apa Allahul mahfudullah mahfud. Wa Quran ilinga sira Muhammad id akhadna nalikane ngalap ingsun minan nabiyina sing pira-pira nabi mitsaqahum ing perjanjiane para nabiin Hina ukhriju nalikane dentokno sapa para nabiin min sulbi Adam saking sulbi Adam, iga wekase Nabi Adam, kadzari kaya dene dzar, utahe dzari jam udzarra. Wajati dzarra iku asgharu namli iku misale maknane sithik cilike semut. Wa mingkalan den alap saking sira. Wa min nuhin lan saking Nabi Nuh wa Ibrahim lan Ibrahim. Wa Musa lan saking Musa wa Isa bin Maryam lan saking Isa bin Maryam. Nabi-nabi itu di minta sama Allah komitmennya bi budu gambar harus nyembah sapa an nabiun Allah yang Allah wet ulan aja-aja sapa para nabi ila ibadati maring nyembah ning Allah wadik dzikru khamsati utai nyebut nabi limo iku min atfil khos iku setengah saing ataf khos alal ami ing atase am maksudnya wa min nuhin wa ibrahim itu kan jenenge nabi jeneng khusus padahal tadi menonton kata-kata napa minan nabiin. Yang minan nabiin kan kata umum yang harusnya sudah memasukkan apa? Nuh, Ibrahim dan apa? Musa. Jadi apa min atfil khos alal am. Wa akhadna lan ngalap ingsun minhum sanging para nabi mitsakon ing perjanjian ghalidon kang berat, sadidan tegese berat. Bil wafa iklan nuhoni bima klan perkara halamalu kang padha nanggung sapa ambiya iku ing ma. Wa wa al mitsak al ghalid iku al yaminu sumpah billahi kelawan atas nama Allah taala. Suma akhoda mengkoni ngalap sapa Allah taala al mitsaq ing mitsaq tujuane lias ala sadiqin. Lias ala supaya takok sapa Allah wa as-sadiqin. Maksudnya takok minta pertanggungjawaban as-sadiqin ing pira-pira wong sing jujur ditakokno an sidqihim saking kejujurane sadiqin. Fi tablighi risalati ing dalam menyampaikan risalah. Kena apa para rasul sing mesti bener kok ijek ditakoki mergo tabekitan. Krana bentas-bentasno noto krana nyalah-nyalahno. Para rasul kan ditakoki, kowe apa wis no risalah kok nganti jekno wong kafir apa kowe ora no risalah. Para rasul menjawab, "Sudah ya Allah." Tabkitan krana nyalahno lil kafirin gede pira wong kafir sing ngingkari bihim kan rusul. Wa a'adda lan nyediakno sapa Allah taala lil kafirin gede pira wong kafir ngafiri bihim ing para rusul awa nyediakno adaban ing siksa aliman kang larakno e eh, mukliman tegese siksa sing larakno huwa te dawuh wa adalil kafirina adaban alima iku atfun iku dina atofno ala akhotna ing atase lafat akhotna nggih mon kula terangaken nggih dados napa sing terkenal nggih teng akhir surat tobat napa maka nali ahli madinati wa man hawalahum minal a'rab ayatakhallafu ar rasulillahi wala yarubu bi anfusihim napa an nafsi dados riyen putune Zubair Zubair nu sahabat Zubair bin Awam ya Zubair bin Awam nu gak ada anak namanya Abdul bin sinten Zubair ya. Zubair niku nak anake cilik digendong niku senengane ku dirijine ku dilebokno gegere bapake nggih drijine dilebokno bekas luka teng napa gegere bapak. Jadi dulu ketika perang Uhud dan berbagai peristiwa semua panah yang mengarah ke Nabi niku didekengi mbek sahabat niku dengan tubuhnya. Karena mereka mikir kalau sama-sama mati mendingan kita ketimbang nopo Nabi. Nah ini yang disebut Nabi adalah orang yang paling diperhatikan orang mukmin dibanding dirinya apa sendiri. Tentu keselamatan Nabi ya di atas keselamatan orang apa? mukmin, kepentingan Nabi juga di atas kepentingan orang apa? mukmin. Karena Nabi ngajak neng keselamatan itu dunia akhirat, sementara kepentingan orang mukmin kadang hanya nuruti nafsu sing no celoko dunia nopo akhirat. Ini sing disebut maka nali ahli mati nati man hawlahum minal a'rab ayyatakhallafu ar-rasulillahi wala yurabu bi anfusim napa an sehingga dalam konteks ini, ini rumah tenan ya. E, nabi itu khususnya nabi karena nabi pasti benar. Itu tidak nerima alasan keluarga. Makanya kalau ada orang bilang dijak kanji nabi, acung melok aku, alasannya kanji nabi kalau gak ada anak alit atau bujo kalau ejek meteng itu gak bisa diterima. Misalnya dengan alasan syaholatna amwaluna wa ahluna fastaghfirlana lana. Ya Rasulullah saya ini sibuk ngurus keluarga, ngurus harta, maka mohon diampuni. Padahal mereka sudah bilang mohon di itu tidak bisa diterima. Karena logikanya adalah perintahnya Nabi adalah perintah Allah karena Nabi pasti tidak melakukan perintah kecuali diperintah Allah disebut nama wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak pernah ngendikan berdasar nafsu tapi pasti itu perintah dari Allah. Sementara kamu demi anak istri itu pasti nafsu. Kowe mentengno bojo kan mergo wedi ra iso ngeloni, tetap nafsu. Menteng no anak mergo sok nak tua orang sing Semuanya itu mesti pertimbangannya nafsu. Meskipun kowe ngeklaim ku kasih sayang opo lah sauni-unimu, tapi ujung-ujungnya iku nafsu. Ini tinggal mulai bojo berat, ora radi anak sing rumat tua sapa. Nah, makanya orang mukmin sekali Nabi ngendikan, maka tidak ada hukum apapun kecuali harus ngikuti Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Makanya ngendikan Imam Syafi'i beliau dalam bermadhab niru nontonan gitu ngerti fakih namen Laisa ahadin ba'da Rasulillahi kaulun. nggak ada siapapun mustahid, apapun kias itu jali. Kias jali itu logikanya begitu nampak sekali. Argumentasi hukumnya yang nampak sekali. Tapi itu batal demi hukum jika Rasulullah tidak menggariskan demiki, demikian. Jadi misalnya fakih harus dihitung secara sistematik, secara metodologis, semuanya begini. Tapi Nabi kok tidak seperti itu, tetap dimenangkan apa? Nabi meskipun itu nyulayani kias jali. Kias jali itu argumentasi yang sangat-sangat jelas. Orang terima jelas tapi sangat-sangat jelas. Itu harus digugurkan demi apa yang dikatakan apa? Nabi itu. Makanya Imam Syafi'i masyhur ngendikan masokha minal hadis bahwa madhabi. Asal hadis itu soha maka itu madhab saya. Contoh yang paling mudah itu begini, sampean tak warai ngaji oke. Okay. Uyah kira uyah, ya uyahmu itu. Najis to. Najis. Ketika uyahmu sak titik itu di gelas, kemudian disori banyu sak gelas menjadi gelas penuh. Gelasnya ikut najis dah. Ikut karena enggak apa? Enggak dua kola atau di bawah dua kola. Ter terus ketika polpen, polpen ada uyoe sampean, terus kena tangannya sampean, tangannya sampean jadi najis dah najis karena yang bersentuhan dengan najis pasti menjadi apa najis itu kaidah fikih jadi asal air itu tidak posisi warit sing dijokno saya ulang lagi kecuali air posisi dijokno misalnya tangan disampaikan kena uyo terus bok gebir banyu itu suci tapi kalau uyo itu di gelas kemudian air itu dijokno tapi saat posisi dia apa di gelas itu najis semua Wah intinya nggak tenang, sama rungok kok mungkin saman paham duduk perkara ini. Sesuatu yang kena najis itu pasti menjadi apa? Najis. Nah. Dan itu kaidah yang diakui semua ulama seluruh dunia. Tapi problemnya secara riwayat adalah kata Sayyidah Aisyah, saya sering roh imani dari bajunya Rasulullah. Saya ulang lagi. Kuntu ufariku mani ya Rasulillah min sobi Kulo sering ngeroi manine Nabi di bajunya Nabi Kemudian Nabi sholat Dan tidak membasuh baju itu Singkat cerita akhirnya mau tidak mau Lama seluruh dunia Mujma'alah mengatakan Mani itu suci Sama keyakinan mani suci apa najis? Suci Nah, loh orang mani itu najis. Keyakinanmu mani suci apa? Suci, Bang. Ulama satunya darah mani itu suci. Nah, Padahal ini menyulayani, nyulayani beda bedani teori kias jali. Mani ini kan keluar dari makrojul bauli. Gelem ra gelem mani umpama lah itu kan keluar dari makrojul bauli, tempat yang dipakai keluar kencing, air seni. Mani pasti keluar lewat situ. Logikanya kalau mani yang cair ini lewat sesuatu yang ada najis, logikanya akan kena najis. Dan itu Imam Syafi'i disoal. Masyur itu perdebatan Imam Syafi'i sama ulama seangkatannya. Sampai beliau dimaki-maki. Laukanal mani yutohiron laka nafi makrojihi ma jisu Kalau nanti apa? tak biri nanti saya Saya ulang lagi ya. Laukanal mani yutohiron laka nafi makrojihi ma jisu Kalaupun mani itu suci, toh nanti kalau keluar pasti tersentuh oleh sesuatu yang menajiskan karena dia harus keluar lewat makrojul. baul. Terus Imam Syafi'i marah besar itu masyur sampai Imam Syafi'i darah nasirus sunnah. Sudah saya katakan kita berfekeh itu berdasar dawe Nabi. Sing duwe Islam Nabi, nak muni Nabi ra muni najis kira usah kecangkeman. Kok gue kias barang nak rana dawe Nabi. Wong Nabi sing ngendikan kok ijabu kias. Nopo kue apa dadi Nabi? Ya sudah seperti itu. Karena ya tadi an nabiyu Allah bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatum. Jadi dalam fakih sekalipun kalau Nabi sudah ngendikan itu kias jali itu enggak kanggu. Makanya kemarin seperti perdebatan kiblat di Kemenak itu, masjid-masjid mana diarahkan ke kiblat dibenarkan lagi karena enggak nggak presisi, enggak persis. Itu ulama-ulama alim menentang karena kalau nurut tidak persis, masjid Madinah itu madem Mekah itu ya tidak persis. Rumah samu masjid Demak tok sing persis. Masjid Medina itu madhab kiblatnya itu tidak persis. Takok wong sing ahli falak. Tapi kiblat itu ajarannya kan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Orang kudu persis agar Nabi ngajari ngono ya ngono. Orang kudu persis persisan. Enggak kira malah di Islam kecangkeman. Di Islam ya tenang kayak ribet. Karena tadi nak nuruti kias jali fakih angger barang kena najis yo ya najis. Iku mau dalane uyah kan najis wong kena. Uyah mani lewat. Dalane uyah. Itu satu. Terus dari Imam Syafi'i, kita harus menerima konsep Nabi kalau mani itu suci. Karena andekan tidak suci, maka Sayyidah Aisyah harus mengumbah mani. Tapi nyataan Anda Dua, wong iku nak nak mani najis, kue yo najis. Wong materi ini songkok najis. Jadi sing darani mani mau najis berarti wong iku yo ya najis. <laughs> materi nih najis.